Ada orang kalau udah cerita PNS bawaan dia mau marah saja. PNS itu apa? Rupanya setelah ditelusuri dia dulu ikut tes tak lulus-lulus. Makanya asal ceramah PNS saja disinggungnya. Nah, jangan-jangan Ustaz Somad ini termasuk model itu juga. Ya. Saya PNS. Tahun NIP hmm, berapa NIP ya? NIM saya 2009 Saya lulus PNS tahun 2009 Bulan November 2008 Pembukaan tes dosen UIN Ikut tes LC di kiri, MA di kanan Pengacara, pengangguran, banyak acara Ikut tes dosen, lulus sampai hari ini Ngasih PNS Hah Ustadz kan PNS Kok nggak masuk kantor begini? Saya dosen Saya bukan PNS kantor Dosen kan mesti masuk kelas Kenapa Ustaz masuk kelas? Saya cuti S3 S3 kan mesti di tempat belajar S3 nya di mana? Di Sudan Kenapa Ustaz tak di Sudan? Desertasi saya udah siap Berapa halaman? 600 halaman Pas saya tunjukkan, dicek cek cek cek, betul mau disidangkan kurang kurang 4 bulan. Kurang 4 bulan. Disertasi disidangkan harus 2 tahun. Pas dicek saya baru setahun 8 bulan. Kurang 4 bulan lagi. Terlalu cepat itu maksudnya. Jadi jangan kalian pikir ini Ustaz ece-ece. Itulah empat pertanyaan bocoran yang akan kita jawab di akhirat nanti. Tapi empat pertanyaan ini bukan untuk dihafal, tapi diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan sehat walafiat maka kita ucapkan syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tanjung Pinang Tuan Haji Sahrul SPD Ibu Wakil Wali Kota Bapak-bapak pejabat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, hadirin hadirat, Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kalau kita membaca hadis, maka yang perlu diketahui pertama diambil dari kitab apa? Maka di ujung itu ada HR. HR artinya hadis riwayat. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah yang disebut dengan kutub sitah, enam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan membeli buku kalau hadis-hadisnya tidak ada keterangan dari kitab apa. Dikhawatirkan kita terjebak pada hadis palsu. Apalagi sekarang banyak buku-buku yang dikeluarkan oleh aliran bukan ahlus sunnah wal jamaah di antaranya hadis-hadis yang diambil dari kitab-kitab Syiah. Kita tidak tahu dari kitab apa dia ambil. Oleh sebab itu maka dalam tuntunan ilmu hadis yang pertama dari kitab apa? Yang kedua, siapa sahabat Nabi yang meriwayatkannya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah tu Zahra. Ini semua perlu diketahui. Pagi ini hadis yang akan kita kaji disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Sunan jamak dari sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Makanya ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibni Majah. Lalu kemudian nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya adalah Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Abu Barzah mendengar langsung dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin" La tazulu qadama abdin Kaki anak Adam Kalau disebut anak Adam artinya manusia Kaki manusia nanti di padang mahsyar tidak akan bergeser Tegak Hatta yus'al an arba Sampai dia disoal tentang empat pertanyaan Kita semua hafal ayat ini La tus'alunna yawma idhin anin Semua kita ini akan ditanya Latus alun nayau maizin idzin anin naim. Pertanyaannya berapa? Anin naim, semua nikmat Allah. Kalau sudah dicerita tentang nikmat Allah, wa in ta'uddu Allah gila tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah tak ada yang bisa menghitungnya. Tapi dalam hadis yang kita kaji pagi ini ada bocoran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia terima dari Jibril alaihissalam yang Jibril terima dari Allah subhanahu wa ta'ala empat pertanyaan ini yang akan saya jelaskan dalam waktu 60 menit lebih kurang satu jam setelah itu kita akan bahas tanya jawab tulis di kertas La tazulu qadama abdin kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al sampai dia disoal ditanya Mengapa disebut tegak berdiri? Karena memang kita menghadap Allah nanti tidak duduk. Kita bukan tamu yang terhormat. Saya dipersilakan duduk di belakang sebagai tamu, tapi nanti menghadap Allah bukan duduk, tapi berdiri karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Sebesar apa pertanggungjawaban yang akan diminta? amal mithqala dzarratin khairan ya Rob sebesar biji sawi pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan yang pertama? Yang pertama yang akan ditanya kepada kita malaikat tidak bertanya dulu waktu mau mati, dulu waktu meninggal dunia, apakah sempat golongan PNS 4A? Yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afna umur yang aku kasih dulu, aku pinjamkan dulu, yang kutitipkan dulu kau pakai kemana saja. Yang pertama kali umur. Kenapa yang tak ditanya tentang berapa kali haji? Kenapa tak ditanya berapa infak zakat sedekah? Kenapa yang ditanya pertama kali umur? Karena nikmat yang pertama kita terima adalah umur. Sekarang yang punya rumah belakangan dapat nikmat rumah. Yang punya mobil belakangan. Nikmat pertama yang kita terima umur. Kapan itu? Ketika roh masuk ke dalam jasad, disitulah kita dapat umur. Diciptakan manusia 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. 120 hari dikirimkan malaikat membawa roh masuk ke dalam jasad. Saat itulah kita dapat umur dan sampai hari ini. Ini di masjid ada yang berumur 40, ada yang umur 60, ada yang umur 70. Jangan sangka ini gratis free. Ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai fulan, aku kasih ke umur 63 tahun, kemana saja kau pakai? maka semuanya mesti bernilai ibadah. Alhamdulillah kalau ada orang meninggal siang ini bisa dia jawab Kemana umur kau pakai? Pengajian, tablik akbar, ASN di Masjid Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang Bisa dia jawab Habis ini kemana? Nah, ini yang tak bisa dijawab Kemana habis ini? Apakah kami di kantor dinas dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu bernilai ibadah? Bisa 8 jam masuk kerja itu bisa bernilai ibadah tapi dengan syarat pagi berdoa dan niat Bismillahi la haula wala quwata illa billah Yang selama ini menjadi PNS, ASN kerja mencari makan Betul Mencari gaji, uang tunjangan Tak salah Tapi robah niat kerja adalah ibadah Tapi jangan karena kerja ibadah Lalu nanti sampai azan berkumandang dari masjid al ayah Ayyallah salam ah, Dia tetap juga menulis Kau tak sembahyang? Ini pun Ibadah ada ibadah mahdoh Salat, baca Quran, puasa sunat, zikir Itu ibadah mahdoh Tapi ada pekerjaan, aktivitas, tidak ibadah Tapi bisa bernilai ibadah Dengan cara membaca nama Allah Dan niatkan lillahi ta'ala Kalaulah pegawai itu memahami bahwa kerjanya itu ibadah kalau PNS ASN itu faham bahwa dia duduk di kantor itu adalah ibadah, tak akan ada ASN yang korupsi, betul? Yang bilang betul aja. <laughs> Karena duduknya dia di situ adalah ibadah. Makanya nanti kalau istrinya menelpon dari rumah, "Abang, kenapa lambat balik?" Ini ibadah tapi mesti betul-betul ibadah jangan duduk di kantor dua jam lebihnya di warung kopi orang yang lulus pegawai negeri cek log pagi jari absen apa namanya itu finger fingerprint finger jari print jam 8 pagi cek log jam 4 sore cek log dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam itu dia digaji oleh negara APBD maka orang Tanjung Pinang yang absen 8 jam dia mesti minta maaf di akhirat kepada 268 masyarakat 268 ribu masyarakat Tanjung Pinang yang akan menuntut dia di padang mahsyar bukan sedikit itu 268 ribu orang Tanjung Pinang dari mulai anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu akan menuntut dia di padang mahsyar. Habis amal ibadah. Oleh sebab itu pagi ini saya mau menekankan kalau ASN tak siap, baguslah cepat pensiun dini. Karena berat. Menjadi PNS itu berat. PNS itu artinya pegawai ngeri sekali gaji tak seberapa, tanggung jawab luar biasa. PNS, karena saking takutnya masyarakat berubahlah sekarang namanya menjadi ASN. Itu asal muasal kenapa PNS itu berubah jadi ASN. PNS kalau mau buat rumah itu rumah ente. Betul Pak Ustadz Cuma kalian PNS bisa buat rumah 3M rumah saya itu Pak Ustaz Mahal Tiga kali minjam Menggadaikan SK PNS Berat Makanya kemarin saya di Cengkareng jumpa kawan Eh ente kan kawan saya Iya Ini ini mobil saya Mewah mobil Alphard itu siapa yang perempuan? Itu istri saya katanya. Eh, perasaan dulu tak macam itu. Ini yang ketiga. Mana boleh PNS bini tiga? Aku tak tahan PNS mat, aku keluar. Sekarang keluar tiga biniku. PNS mana bisa ngurus surat izin atasan lagi. Ngurus surat izin atasan, tengok atasan. Aku aja tidak, kau pula. Tujuan cakap saya ini bukan mau melemahkan semangat PNS. Jangan keluar dari sini nanti semuanya letoy loyo lunglai. Apalagi laut dekat pula. Saya tak mau selesai tausiah ini besok PNS semuanya layu. Kata kepala-kepala dinas, Pak Wali jangan undang Ustaz Somad itu lagi. Negatif efeknya terhadap PNS. Saya cuma mau mengatakan bahwa PNS ini adalah nikmat yang besar. Kalau ada anak lajang dua orang meminang anak gadis, yang satu duduk, yang satu duduk. Ditanya sama calon mertua, "Ente S1 apa S2?" "S2, Pak." "Di mana kerja sekarang?" "Ya, adalah usaha-usaha bisnis sedikit." "S2." "Ente S1 apa S2?" "Saya D3, Pak." "Apa kerja sekarang?" "PNS." Kira-kira mana yang diterima? PNS dia. Makanya orang rela menyogok jadi PNS. Betul? Hmm, banyak yang ngaku. Jadikan PNS ini menjadi ibadah. Siap. Jadikan PNS ini menjadi ibadah. Siap. PNS Tanjung Pinang yang melayani masyarakat, memudahkan urusan masyarakat, melancarkan urusan masyarakat dari mulai KTP, akte kelahiran, surat perjalanan, kesehatan, dimudahkannya, maka di akhirat Allah akan memudahkan segala urusan dia. Man yassara an mu'sirin Siapa yang memudahkan urusan orang Yassarallahu anhu yawmal qiyamah maka Allah akan mudahkan urusan dia nanti di akhirat tapi jangan lupa siapa yang mempersulit urusan orang di dunia maka disulitkan pula urusan dia di akhirat belum mati sudah sulit eh saya kemarin menengok si bulan tuh Pak Ustaz kesian saya sakratul mautnya 6 bulan tak mati-mati siapa itu? PNS yang menyusah-nyusahkan urusan orang tak keluar roh Sampai dibuka atap tingkap pintu. Nah, baru mati. Pukulkan daun kelor, pukulkan daun kelor, pukul daun kelor tak mati, tak mati. Pas orang sedang sunyi tak ada batang kelor itu pukulkan, mati. Jadi PNS yang mau menyusah-nyusahkan orang silahkan. Saya tak ada melarang. Saya tak pernah saya nunjuk-nunjuk orang Mari indah. Saya hanya cerita aja. PNS-PNS yang mau nyusahkan orang, ah, silakan, silakan, silakan, silakan. Siap-siap nanti sakratul mau. Ada orang kalau udah cerita PNS bawaan dia mau marah saja. PNS itu apa? Rupanya setelah ditelusuri dia dulu ikut tes tak lulus lulus. Akhirnya asal ceramah PNS saja disinggungnya. Nah, jangan-jangan Ustaz Somad ini termasuk model itu juga ini. Saya PNS Tahun NIP hmm, Berapa Berapa NIPnya? NIP saya 2009 Saya lulus PNS tahun 2009 Bulan November 2008 Pembukaan tes dosen UIN Ikut tes LC di kiri, MA di kanan. Pengacara, pengangguran banyak acara. Ikut tes dosen, lulus sampai hari ini. Ngasih PNS. Ha. Ustadz kan PNS, kok nggak masuk kantor begini? Saya dosen. Saya bukan PNS kantor. Dosen kan mesti masuk kelas. Kenapa Ustadz masuk kelas? Saya cuti S3. S3 kan mesti di tempat belajar. S3-nya di mana? Di Sudan. Kenapa Ustaz tadi Sudan? Desertasi saya sudah siap. Berapa halaman? 600 halaman. Pas saya tunjukkan, dicek cek cek cek, betul mau disidangkan kurang. Kurang 4 bulan. Kurang 4 bulan. Desertasi disidangkan harus 2 tahun. Pas dicek saya baru setahun 8 bulan. Kurang 4 bulan lagi terlalu cepat itu maksudnya jadi jangan kalian pikir ini Ustaz ece-ece saya menyelesaikan S1 3 tahun 10 bulan S1 3 tahun 10 bulan Al-Azhar Mesir Bahasa Arab, dosennya orang Arab Universitas tertua di dunia S2 di Maroko 2 tahun tak sampai Setahun 10 bulan, selesai S3 ini saya tulis setahun 8 bulan Ustaz kan ceramah Kapan Ustaz nulisnya? Nah, itu urusan saya lah Saya ambil cuti 4 bulan Tak ada ceramah 4 bulan off Menulis saja gitu Tak ada ceramah, tak ada khutbah, tak ada tausiah, tak ada kultum, tak ada selfie, tak ada foto Menulis saja Tulis saja Perasaan Ustaz tak pernah berhenti ceramah Ceramah terus itu kan ada tekniknya kita rekam rekam pagi, petang, siang, malam terus ah, tampilkan tv One, memang beda disangka orang saya ceramah padahal sudah direkam berbulan-bulan artinya apa? PNS pandai-pandai cerdas, smart karena nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT saya ucapkan yang lulus-lulus PNS selamat kepada para PNS Tanjung Pinang tapi nanti di akhirat selamat juga menerima tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Yang udah mau mau pensiun, apalagi itu yang udah mau mau pensiun itu. Itu juga dosanya luar biasa harus tawad nasuha minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Pertama yang ditanya nanti adalah umur, umur, umur. Tapi kalau umur ini selamat alhamdulillah. Umur berapa? 63 tahun. Apakah dihitung 63 tahun? Tidak. Karena masa kanak-kanak tak dihitung. 63 potong masa kanak-kanak akil balik tinggal 50 yang 50 ini kemana aja pergi 50 terlalu lama kita kalau menghitung 50 tahun ini 12 jam siang 12 jam malam 12 tambah 12 24 jam 24 jam itu dibagi 3 8 jam kerja 8 jam tidur Kata dokter kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai 8 jam kerja Masuk jam 8 pagi pulang jam 4 sore 8 jam tidur Sisanya 8 jam lagi Kemana 8 jam yang lain Facebook Grup Whatsapp Warung kopi Game online Playstation Semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu pegawai yang duduk-duduk Yang goyang-goyang kaki di kantor silakanlah semua amal kalian akan habis diambil oleh rakyat masyarakat. Ini yang disebut Nabi SAW. Ya yawmal qiyamati bi solatin Ada orang yang datang menghadap Allah nanti solatnya banyak. Solat duha, solat tahajud, solat witir, solat hajat, solat israf. Wa zakatin. Zakat sedekahnya rajin. Satu kantor laki-laki sama perempuan tak mahram curhat yang perempuan curhat tentang lakinya, yang perempuan curhat dengan suaminya, yang laki-laki curhat tentang bininya. Abangku di rumah tak semestra kau inilah baik. Akhirnya bak kata orang barat, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Akhirnya makan siang, apa kata orang barat tentang makan siang? No free lunch, Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ustaz suuzon aja. Saya udah nganggap dia mencemah abang saya. Dia sudah nganggap macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati PNS. Sama-sama keluar kota, sama-sama ada ini seminar lokakarya, Umur sedetik semenit akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ceramah saya ini bisa-bisa besok pagi semua PNS mau pensiun dini. Gawat, efeknya negatif. Saya hanya ingin berkata, syukuri nikmat PNS, syukuri nikmat ASN, tetap giat beramal karena duduk di kantor 8 jam itu adalah ibadah. Saya ngurus akte kelahiran di kantor. Begitu saya ngantri bawa map panjang. Lama tegak, antrian panjang. Udah dekat-dekat dekat-dekat dekat saya tengok dari balik. Rupanya serius pegawai ini berkerut kuningnya. Rupanya menembak musuh yang tak mati-mati. kami yang baris ini tak dengar karena dia pakai earphone. Dia makan uang negara. Yang dibuatnya mengantri panjang ini adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang setiap tetes darahnya akan dituntut di hadapan Allah, setiap hembusan nafasnya. Kami tak melawan. Kami yang antri lama ini diam aja. Tak berani kami melawan. Karena kalau kami melawan makin susah urusan. Ustaz kenapa tak minta bantuan orang lain? Memang dari dulu saya tak mau. Semua saya urus sendiri. Semua. Akte, SIM, STNK, perpanjangan pajak, saya urus sendiri. Ngantri sendiri. Tak kenal orang sama Ustaz. Saya pakai topi. Saya pakai masker. Mana dia kenal? Di bank pun ngantri sih. Sudah dekat-dekat, buka apa? Kata -kata. Eh Ustaz. Kenapa nggak ngasih tahu dari tadi Ustaz? Kalau kita terlalu banyak dimudahkan orang, kita tak pernah merasakan sakitnya susah, maka perasaan itu tak bisa diceritakan dengan kata-kata, mesti kita rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Pernah Ustaz ditangkap tilang polisi? Pernah. Bapak mau bayar di sini apa pengadilan? Pengadilan. Bawa saya ke pengadilan. Makanya saya pengadilan-pengadilan ini tak pernah takut kali. kadang sangka orang ini lapor-lapornya takut kita. Nah, kita taat hukum insya Allah. Betul apa tak betul? Apapun yang terjadi proses hidup ini kita ikuti saja. Faiza azam tak kalau kau sudah tekad, fatawakkal Allah, tawakal kepada Allah. Bukan berarti Bapak PNS memudahkan urusan karena saya Ustadz dimudahkan. Baik niatnya, tapi ketika ada kecurangan, wa siapa yang curang ya'ti bima yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah u umur maka umur jadi PNS, pensiun umur 60, umur jadi PNS, 8 jam di kantor, itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah yang lalu tak dapat diulang balik tapi esok pagi hari ini sampai petang nanti itu bisa kita perbaiki etos kerja kita yang dikaji hadis ini hadis riwayat Abu Barzah Al-Aslami dalam Sunan At-Tirmidzi tak sesuai sama temanya Pak Ustaz meningkatkan kinerja kedisiplinan dalam bekerja yang saya kaji hadis tapi temanya kinerja dan disiplin kok bisa sesuai ya nah, itulah kalau ustadznya cerdas sombong ustaz kabur ustaz begitu cara kita melawan orang sombong ada orang ini sombong maka orang sombong itu dibalas dia dengan sombong at-takabbur lil mutakabbir sodako. sombong pada orang yang sombong itu sodako. Itu cara bukan hadis Nabi ungkapan Abu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kita lanjutkan yang kedua yang kedua yang akan ditanya nanti di akhirat adalah an ilmihi fima amil ilmu pengetahuan sudahkah diamalkan atau belum nih PNS-PNS ini ilmunya bukan main banyak pertama CPNS mau naik dari CPNS ke PNS LPD. berapa lama dia dari CPNS ke PNS berapa jam itu banyak pura-pura tak ingat dari CPNS ke PNS ikut pelatihan prajabatan latihan prajabatan jam 5 pagi udah pakai dasi sarapan pagi penaikan bendera pagi sore baju masuk ke dalam masuk semua sampai akhirnya lulus sudah lulus pelatihan sekian puluh jam LPJ dari CPNS ke PNS Ustaz kok tahu saya ikut itu saya kan PNS. Makanya PNS kalau mau supaya ustadz itu tak tahu apa isi dalam PNS, cari penceramah yang tidak PNS. Dia tak tahu dia. Saya PNS, ikut saya LPJ, ikut saya pelatihan, ikut saya seminar, ikut saya lokakarya, ikut semua program-program. Bapak Anu di mana? Di Bogor. Berapa lama? Sebulan. Apa itu? Ilmu, ilmu, ilmu. Ilmu bagaimana mengatur negara, ilmu bagaimana mengatur masyarakat. Maka pertanyaan yang kedua, an ilmihi fi ma'amil ilmu yang dapat itu sudahkah diterapkan atau tidak? Kalau tidak, maka dia menjadi laknat saja sertifikat setimbun tinggi sertifikat loka karya seminar macam-macam namanya balik lagi kita ke rumah buka map kita ijazah SD SMP SMA S1 S2 S3 sertifikat loka karya seminar pelatihan LPG apa guna yang banyak ini semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala an ilmihi fi ma amil sudahkah diamalkan atau belum berapa banyak orang waktu LPG-nya berhasil on time tepat waktu tapi begitu selesai seperti debu yang dihembus angin saja oleh sebab itu saya tak mau bicara ngalor ngidul tak jelas yang saya cakapkan ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur lulus Insya Allah semua PNS Tanjung Pinang kalau ditanya tentang umur di akhirat nanti lulus insya Allah ilmu lulus InsyaAllah semua PNS ASN Tanjung Pinang kalau ditanya di akhirat Ilmu yang kau laksanakan Ilmu yang sudah kau amalkan Ilmu yang sudah kau pelajari Sudahkah kau terapkan Alhamdulillah semuanya lulus Yang lalu-lalu banyak-banyak istighfar minta ampun kepada Allah Akan datang azam tekad kuat Saya akan mengamalkan ilmu yang ada ilmu terbagi dua ada ilmu terkait tentang ibadah ilmu sholat, ilmu puasa ilmu zakat ilmu haji ilmu baca Quran ilmu tajwid tapi ada juga ilmu tentang kehidupan bagaimana pengelolaan kesehatan bagaimana mempercepat urusan masyarakat bagaimana dibuat kantor satu atap bagaimana macam-macam lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak ditengok ketemu bupati wali kota macam-macam program yang saya dengar saya baru pulang dari satu daerah di Jawa Barat punya program bagus namanya ada pula di situ program rantang entah rantang apa namanya orang sakit jompo-jompo itu didata sama dinas sosial dicari rumah orang sakit orang tua ah, nanti dikirim pakai rantang APBD bidan APBD anggaran belanja daerah Ah, yang sakit-sakit, yang tua-tua, yang jompo-jompo. Lalu kemudian pengurusan KTP, orang datang urusan, nanti KTP-nya akan dikirim ke rumah pakai pos untuk menghindari kolusi, nepotisme, korupsi, untuk menghindari kecurangan. Banyak cara kita untuk beramal ini, makanya pelatihan itu dibuat terus, peningkatan pelayanan masyarakat, orang-orang yang diberikan Allah kuasa di tangan mereka Begitu cara mereka beramal Ilmunya bermanfaat Mudah-mudahan ilmu Bapak PNS, ASN Semuanya bermanfaat untuk masyarakat Jadi bekal menghadap Allah Amin Yang ketiga An malihi Harta Kalau ilmunya bagus Duitnya banyak Tapi harta juga akan ditanya Apa bedanya? Kalau umur pertanyaannya satu Kemana kau habiskan? Kalau ilmu pertanyaannya satu, sudahkah kau amalkan? Tapi kalau harta pertanyaannya dua, macam tali. Harta ini macam tali. Min ainak tasabahu dapatnya dari mana? Wa fima amfaqahu dipakai kemana? Karena ada orang yang hartanya dapatnya dengan cara yang halal. Dapatnya dengan jujur jadi PNS Punya modal sedikit-sedikit lalu buka bisnis Dapatnya dengan cara yang baik tapi dipakai dengan cara yang tak baik ini tak baik tapi ada pula sebaliknya duitnya dari duit haram tapi dipakainya untuk yang baik belikan karpet masjid santuni anak yatim fakir miskin sedekah kata bininya bang ini kan haram duit abang ini dia haram deh tapi kalau kita sedekahkan halal tuh insyaallah Innallaha tayyibun Allah maha suci La illa tayyiban Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja Karena kita tak bisa mencuci kain dengan air najis Kamu sedang apa? Mencuci Mencuci apa? Mencuci kain Pakai air apa? Pakai air kencing Maaf, mana bisa mencuci pakai air kencing? Begitu kata Syekh Abdul Wahab Syarani Dalam kitab Tambihul muhtarin. Tambih, peringatan muhtarin. Orang-orang yang tertipu Mencuci kain pakai air kencing Orang tertipu Oleh sebab itu maka Kita mesti dalam masalah harta ini Dapatnya dari mana Dan dipakai kemana Kalau ragu-ragu duit ini subhat Jangan dimakan Jangan bawa balik pulang ke rumah Jangan suapkan ke anak-anak kita Bagikan ke lembaga yang dinikmati orang banyak Masjid antarkan ke masjid di Tanjung Pinang, di pulau-pulau yang ada kawan-kawan saudara kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan, dililit utang, ah bagikan dia. Nih. Nih duit untuk ente. Duit apa ni, Pak? Entah aku tak tahu ni nampaknya tak jelas duit ni Subhan. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya duit-duit subhan tu tak pernah saya bawa balik ke rumah, saya bagikan ke masjid-masjid. Berapa? 10 ribu Patutlah 10 ribu Kok 10 juta? Ah, istikharah saya dulu, Ustaz. <laughs> zakat. Jangan lupa bayar zakat. Karena zakat itu adalah milik orang lain yang dititipkan Allah ke slip gaji kita. Jangan bapak pikir gaji bapak yang sebulan 4 juta itu itu punya bapak semuanya ada milik orang Tanjung Pinang yang dititipkan Allah ke slip gaji Bapak maka keluarkan kalau tak kita keluarkan Pak Ustaz silakan aja makan duit orang makan duit orang makan duit orang makan menggumpal dia jadi apa jantung koroner diabetes mellitus tiba-tiba besarang aja batu dalam perut dalam buah pinggang Orang pakai batu cincin di sini, awak di sini. yang kebetulan penyakitnya saya sebut jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung balik ceramah mati. saya tidak bilang saya ini keramat, enggak. Tapi banyak yang sakit hati kun dengar ceramah satu tadi. Pas balik, eh, mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahanlah duit orang itu makanlah duit orang itu dia akan keluar dengan caranya sendiri kenapa karena hidup ini bukan kita yang mengatur ada dia yang maha mengatur siapa dia innama amruhu idza arana syai'an ayakula Sejuta dua puluh lima ribu sejuta dua lima ribu sejuta dua lima ribu sejuta dua lima ribu jadi kalau gaji bapak empat juta maka ada seratus ribu punya orang lain yang mesti dikeluarkan itulah yang disebut dengan zakat rubu'ul usur dua setengah persen itu tadi cara ngitungnya biar mudah aja sejuta dua setengah persen dua lima ribu dua lima ribu dua lima ribu jadi yang punya pendapatan 4 juta sebulan ASN Tanjung Pinang yang dapat sebulan 4 juta keluarkan 100 ribu tak, mana pula ada orang Tanjung Pinang pendapatannya 4 juta kalau menengok dari wajah-wajahnya 40 juta Ustaz, tengoklah slip gaji kami Ustaz ya, Cuman 4 juta Pak Ustaz Saya tak sebut gaji Coba dengar balik ceramah saya tadi ulang Saya tak sebut gaji Pendapatan Mana pendapatan? Total semua gaji, SPPD, uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul, uang tandu. Pendapatan ada orang yang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Jadi kalau kami dapat sebulan 5 juta 125 ribu Kalau satu bulan 10 juta 250 ribu Kalau satu bulan 100 juta 2 juta setengah Kalau satu miliar 25 juta keluarkan itu kalau tak dikeluarkan ada saja cara Allah subhanahu wa ta'ala kisah nyata terus story tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba mau rukuk solat lutut sakit minta ampun dibawa ke dokter dicucuk pakai jarum aku pungtur tak mempan cucuk pakai paku payung makin sakit terbang ke Singapura pergi ke Batam terbang ke Singapura. Dari Batam nyebrang ke Singapura. Sampai di Singapura datang dokter membawa martil kecil. Nah, dipukulnya lutut. Ayah, lapuk lah lama pakai. Rupanya lutut tuh lapuk, Ganti pakai lutut besi made in China. Asal masuk ke airport apa bunyi detektor. Tet gitu yang kebetulan lututnya udah berganti jangan tersinggung apa maknanya Bukan saya katakan bapak-bapak yang sakit itu karena tak berzakat, bukan. Tapi salah satu penyebabnya adalah karena tidak berzakat. Ada juga orang rajin berzakat sakit juga. Tapi itu cara lain Allah ingin mengangkat derajatnya. Kita ini introspeksi diri. Saya tidak ingin setelah mendengar pengajian ini Kajian ini dipakai untuk mengukur orang Ini tak betul Pengajian yang sudah kita kaji ini Untuk mengukur diri kita Jangan nanti setelah pengajian ini besok Tengok siapa kawan yang sakit Ah kau tak berzakat kau kan Kan itu maksudnya Diri kita ini sedang kita ukur Maka kita keluarkan zakat 2,5 persen Ustadz Somad Ya saya ini termasuk pegawai paling rendah Ustadz satu bulan gaji saya total semua 4 juta. Berapa saya bayar? 2 juta setengah. Kemana saya bayar? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Tanjung Pinang. Bayar. Sebulan sekali saya bayar atau setahun sekali? Bagus sebulan sekali. Sebulan sedikit Ustaz 100 ribu Kalau setahun sejuta 200 Bagus sebulan tiap 100-100 Karena kalau sudah sejuta 200 Setannya banyak Kau mau kemana bro? Ke Basnas Tanjung Pinang. Mau ngapain? Mau bayar zakat. Berapa? Sejuta dua ratus. Apa? HP sekarang sejuta. Nah, kalau yang menghalangi kita bayar zakat ini setan, kita baca ayat kursi, insya Allah terbakar dia. Ini yang menghalang kita bayar zakat, ini kawan sekantor kita. Kita bacakan ayat kursi hafal pula dia dari kita lagi. Jadi kalau ada PNS ASN Tanjung Pinang yang menghalang-halang orang bayar zakat, jangan dibacakan ayat kursi. Digendong aja campakkan ke laut. Karena dia sudah menghalang orang berbuat baik. Tapi yang paling bagus adalah Bapak Kepala Dinas mengkoordinir kantornya. Bapak Kepala Badan mengkoordinir masyarakatnya. Pemimpin mengkoordinir semuanya. Saya sedang ceramah, sedang tausiah, Tiba-tiba saya tengok pegawai banyak sekali. Eh, kok pegawai banyak ini tiba-tiba? Selesai ceramah, mohon maaf Ustaz Somad, kebetulan malam ini yang hadir adalah bapak-bapak dari BPN Badan Pertanahan Nasional. Kenapa BPN banyak hadir pengajian? BPN ulang tahun. Jadi kepala BPN ingin mengajak anak buahnya dalam rangka ulang tahun mendengar ceramah. Mantap. Begitulah pimpinan. Kalau pimpinan suka pengajian, dibawa anak buah pengajian. bayangkan kalau ketua BPN suka dangdut. Apa tak dibawanya orang tuh beki buat karaoke sampai pagi? Begitu saya tahu yang hadir banyak BPN, saya carilah hadis tentang tanah. Siapa yang menggeser sempadan tanah? Kaidah Sibrin, sejengkal digesernya sempadan tanah maka di akhirat nanti kuyida akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin tujuh lapis tanah kita dari tanah bau tanah warna tanah akan makan cacing tanah akan ditimbun tanah pokoknya tanah terus saya bahas selesai Ustaz Somad ceramah Bapak Kanwil BPN pun ngasih kata sambutan saya malam ini malam itu di Masjid Raya Pasar Bawah Senepelan malam ini sengaja membawa pegawai BPN supaya semua pegawai takut pada Allah karena amanah mengurus tanah luar biasa dan saya sebagai kepala BPN dengan ini menyatakan dengan jabatan yang ada di tangan saya maka siapa saja pengurus masjid, surau, langgar, musola yang mau ngurus surat tanah masjid, surau, langgar, musola, silakan datang ke BPN gratis. Wah, harulah hebat. Tapi salahnya seumur hidup cuma satu itu aja. Ya, emang orang-orang baik ini sulit, unik. Mungkin yang lain banyak juga yang baik, cuman tak melapor ke saya. Nah, bagi yang melapor sampaikanlah, nanti saya sebutkan dalam ceramah. Tapi nama kita tak sebut. Menjaga kode etik jurnalistik. Boleh jadi mereka pun takut riak, takut sum'ah. Alhamdulillah Ustaz. Bapak kepala dinas kami orangnya rajin puasa sunat, rajin sholat duha, rajin baca yasin. Itu bukan amal kepala dinas. Baca Quran, baca yasin, sholat sunat, sholat duha, puasa sunat. Itu bukan amal kepala dinas. Itu amal mak-mak baca yasin baca Quran sholat duha sholat tahajud puasa sunat siapapun bisa beramal seperti itu tak perlu jadi kepala dinas Amal kepala dinas adalah amal yang berkualitas yang sesuai dengan jabatannya. Kalau engkau seekor gajah, bawalah satu batang kelapa. Tapi kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Jadi kalau ada kepala dinas cuman puasa sunat, baca Quran itu sama dengan seekor gajah membawa sebutir semut itu bukan amal amal adalah apa jabatanmu kau pakai dengan jabatanmu itu untuk menolong agama Allah kumpulkan semua pegawai berapa orang pegawai 100 orang pegawai kalian 100 orang kumpulkan duit sejuta sejuta sejuta sejuta sejuta 100 juta cari tanah kosong beli 100 juta. Setelah itu buka rumah tahfiz Quran Dinas Anu. Dinas ini peletakan batu pertama. Panggil imam, panggil guru tahfiz, panggil budak-budak Tanjung Pinang yang hebat-hebat baca Quran, kori-kori ulama-ulama kita, pondok, tanah. Ah, Pak Kepala Dinas, ini tanah aja. Iya. Bangunannya mana? Ah, carilah dinas lain pula. Perusahaan-perusahaan banyak. Inilah yang akan menjadi amal abadi mengalir sampai setelah kita mati. Ingat, yang ketiga ditanya adalah umrihi. Yang pertama umur, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah harta. Yang terakhir, yang keempat. Anjismihi bima ablah. Jis badan. Jismi artinya badan dari mulai biji mata, telinga, tangan, kaki semua akan ditanya. Kaki PNS melangkahnya kemana? Tangan PNS menghayutnya kemana? Mata ASN mengarahnya kemana? Telinga ASN mendengar apa? Kadang kita masuk ke kantor, sayup-sayup kita dengar Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Dari kantor Rupanya ibu yang duduk di kantor tuh dihidupkannya MP3 Ar-Rahman. Dia pun ngidupkan Ar-Rahman tuh pas ditengoknya ada Ustaz Somad eh. Padahal sebelum itu tadi lagu barat juga. Telinga, mata, inna sam'a pendengaran, wal basar mata, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula semua akan disoal akan ditanya insyaallah pagi ini semua PNS ASN Tanjung Pinang badannya semuanya selamat di hadapan Allah kaki selamat melangkah ke masjid tangan selamat menghayun ke masjid mata selamat menengok ustaz walaupun dari balik tiang saya tahu Waktu saya pertama duduk tadi semua komplain, tegaklah. Tahu saya, cuma pura-pura tak saya dengar aja. Telinganya selamat karena mendengar pengajian Otaknya selamat karena memikirkan empat pertanyaan Otaknya selamat pagi nih semua PNS Karena memikirkan empat pertanyaan Yang dipikirkannya Berapa lama lagi lah selesai ceramah Ustaz Untung cuma empat aja. Hatinya selamat karena yang direnungkannya adalah isi pengajian Ustaz Umurku selama ini kemana ku habiskan? Ilmuku selama ini ikut seminar loka karya prajabatan sudahkah ku amalkan? Hartaku selama ini sudahkah ku zakatkan, ku sedekahkan? Sekarang badanku ternyata akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata lulus, telinga lulus, otak lulus, hati lulus, kaki lulus, tapi ada satu yang orang payah lulus Apa dia? Ah. tanda tangan Semua tanda tangan kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanda tangan. Apa yang Bapak tanda tangan ini tadi? Penandatanganan program pendirian Quran Center Tanjung Pinang. Takbir. Allah. 3 hektar Quran Center Tanjung Pinang akan ada sekolah tahfiznya akan ada sanawiyah aliyahnya akan ada boarding schoolnya anak-anak Tanjung Pinang tak ada lagi yang buta huruf biayanya dari mana? APBD kenapa DPR mau mengeluarkan? karena tanda tangan, tanda tangan. Hai DPR DPR, kalian mudahkan urusan ini, mudah pula urusan kalian di akhirat nanti. Kalaupun ada dosa, kecil-kecil diampunkan Allah. Korupsi besar-besar ditangkap KPK. Tanda tangan selama masih laku, selama masih berguna, pakailah untuk menolong agama Allah Swt. Bapak Ibu setuju atau tak setuju? Terserah. Anda ada yang bilang tak setuju, biar aja. Emang dunia ini lama. Yang bilang tak setuju, silakan. Kau akan mati juga. Yang bilang setuju, alhamdulillah, itulah yang akan mengalir. Mati kita habis semua rata dengan tanah. Anak-anak di Quran Center Tanjung Pinang masih mengaji malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal Quranil Hakim mengalir ke makam orang yang dulu memprogramkan ini dari mulai wali kotanya, DPRD-nya, dari mulai kantor kepala kantor kepala badan semua mengalir pula satu pahala dari Quran Center Tanjung Pinang itu ke makam satu orang di Pekanbaru Riau, makam Abdul Somad. Ada satu ke makam pemimpin-pemimpin, ke makam ASN ASN. Tapi ada satu malaikat membawa pahala dari Quran Center Tanjung Pinang terbang satu ke Pekanbaru ke makam Abdul Somad. Loh, kok Abdul Somad dapat juga? Karena dia ceramah sekali di Tanjung Pinang. Faham Bapak Ibu di balik cerita saya ini? Paham apa? Abdul Somad ceramah terbang jauh-jauh ke Tanjung Pinang Habis ini nanti ke Anambas Yang mau kau cari itu apa? Mau cari apa ceramah jauh-jauh? Mau mencari amal jariah Itu cuma Satu itu cuma Bukan mau mencari populer Itu apa? Follower kita udah lebih-lebih Berapa-berapa 9,7 juta follower Instagram saya delete tak sampai 25 24 jam. Pss, hilang. 9,7 juta Ustaz. Kok bisa di delete gitu aja? Kecil tuh upil. Yang mau dicari hidupnya apa? Mau mencari amal jariah. Salat duha tak jariah, habis salat duha mati berhenti. Ada orang mati salat duha baca Quran, baca Yasin tiap malam Jumat, tidak jariah, ya. habis itu mati berhenti. Bukan maksud saya cerita ini besok Bapak tak duha lagi. Tetap doa, tetap baca Yasin malam Jumat, tapi ada satu amal kalau mau jariah tetap mengalir. Buat masjid mana kita sanggup? Duit tak ada, tapi yang punya jabatan bisa yang punya jabatan pakai itu tanda tangan selama aku berkuasa sekian masjid tegak berdiri masjid pulau penyengat Masa sultan siapa itu dulu? Masa orang kaya siapa itu dulu? Sampai hari ini mengalir pahalanya. Orang Melayu ke Pulauan Riau orang paling kaya-kaya. Tak mau dia mengacau semen itu pakai air. Pakai apa? Pakai telur ayam kacau. Ustaz Somad ini pakai putih telur ayam nih kata. Dalam hati saya, mak kuningnya berarti dimakan mentah. Patut dia sehat-sehat. Apa makanannya? Putih telur ayam. Minumannya apa? Madu minumlah madu berkualitas jangan lupa jangan lupa like and share dah potong bukan mudah bukan susah iklan itu mudah aja jangan lupa royalti royaltinya untuk masjid datanglah bapak bupati bupati di Jambi Ustaz Somad, ya Pak Bupati, ini banyak janda-janda Ustaz Somad. Mak, saya dengar janda ini takut saya. Banyak janda-janda Ustaz Somad. Saya pura-pura tak tahu aja saya diam. Karena nanti kalau dia cerita janda kita semangat nanya, "Jadi, Pak?" Ini pura-pura saya. Ini banyak janda-janda Ustaz, tapi janda-janda tua. Kerja mereka menjahit, membatik, menjahit, membatik, menjahit. Sekarang batik itu bertimbun tak laku pun tak laku Ustaz Mereka makan gimana Jadi gimana Pak Upati Mau tak Ustaz pakai batik nih? Terus setelah itu Ustaz dipotong Pakailah batik Dipajanglah balehu besar-besar di kota Jang Pas saya lewat saya tengok foto saya besar Belilah batik setelah sekian bulan datang telepon Pak Bupati. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Sekarang janda-janda tu pula letih menjahit, habis batik tu. Dibeli masyarakat Pak Ustaz. Apa maknanya? Hidupkan bisnis produksi lokal supaya uang itu berputar di antara umat apa produksi yang bisa kita buat makanan kaleng kita hidup di tepi laut banyak ikan-ikan kaleng produksi bangkit ada madu nah, saya minum tadi madu nih tadi tadi saya pikir suara udah mulai hilang diminum madu nih makin hilang <laughs> makin kuat menggelegar suara ketika ditemukan kubur-kubur istana-istana Fir'aun yang tertimbun pasir dibuka pintu-pintunya dapatlah kubur-kubur tua ada cawan-cawan cawan-cawan Fir'aun dapat air isinya kering khamar isinya kering anggur isinya kering karena umurnya 3000 tahun tapi ada satu cawan yang tak kering utuh mereka heran kok cawan ini kering ini kering ini tidak mereka jilat manis rupanya yang tak kering adalah madu 3000 tahun tak kering betul kata nabi apa kata nabi alaikum bisyifaaini hendaklah kamu mengamalkan dua penyembuh al asal wal quran madu dan al quran al quran menyembuhkan penyakit hati madu menyembuhkan penyakit zahir tapi saya termasuk orang yang tak terlalu mudah percaya dengan begini-begini pas saya ceramah di Medan datang seorang dokter Saya ini dokter Ustadz Somad. Ya, saya tahu tercium bau obat. Jadi kami ini membuat penelitian Ustadz Somad. Apa penelitiannya Pak? Dikumpulkan satu bakteri, dimasukkan di dalam piring piring kecil, bakteri, bakteri, bakteri, kuman-kuman, diteteskan madu. Apa yang terjadi? Bakteri kuman tidak berkembang biak. malah ada yang mati disebutkan madu barulah saya paham nasihat nenek-nenek kita dulu kalau panas dalam ambil madu oleskan kita tapi kita tak mau pedas perih rupanya dokter yang bercakap baru kita percaya bakteri tak berkembang bahkan mati bakteri panas dalam bibir dioleskan madu kering mati kenapa kita tak percaya pada nenek kita karena mereka tak terdaftar di fakultas kedokteran Artinya apa? Sekolahkan anak-anak kita fakultas kedokteran tapi juga dia belajar hadis-hadis nah hadis Nabi. Nanti kalau dia ekonominya bagus, ditunjang oleh pemerintah, ada program-programnya, bicara dia tentang kesehatan, ustadz menyampaikan hadisnya, anak-anak dari kedokteran menyampaikan secara medisnya, pemasaran, bangkitlah ekonomi umat. Kalau ekonominya bangkit, maka negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun Itulah empat pertanyaan bocoran yang akan kita jawab di akhirat nanti. Tapi empat pertanyaan ini bukan untuk dihafal, tapi diamalkan. Saya mau setelah pengajian ini ada yang berubah dari PNS ASN kita. Alhamdulillah Ustaz Soman, sejak pengajian yang Ustaz buat dengan pertanyaan kemarin empat itu ada perubahan. Dulu pegawai kami terlambat terus datangnya jam 8.10, jam 8.15 tapi sekarang mereka sudah mulai cepat Pak Ustadz Yang dulu jam 8.15 sekarang datang jam 8 lewat 5 Masih lewat juga Kita maunya on time tepat waktu Kalaulah pegawai memahami bahwa kerjanya itu ibadah Tidak perlu ada Satpol PP yang razia ke mall Kalaulah pegawai memahami bahwa kerjanya itu ibadah Tidak perlu ada pengecekan tapi kan mesti ada inspektorat, mesti ada BPK, mesti ada pengawas, betul. Tapi pengawas yang lebih daripada segala pengawas adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Syukuri nikmat ASN ini, maka Allah akan tambah sesuai janji Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Tapi kalau kamu kufur, azabku amat sangat menyedihkan saya mulai tadi jam 8.15 sekarang pas jam 9 lewat 15 yang saya pakai jam saya jam bapak ibu pakai sendiri satu jam dimana-mana saya ceramah tak lebih dari satu jam di Tanjung Pinang satu jam kemarin di Kinabalu di Sabah satu jam beberapa tahun yang lalu di Melbourne di Sydney di Canberra satu jam Di Hong Kong tak jadi. Di Timur Leste cuma sampai airport, satu jam di airport dihalau orang tu balik. Macam-macam pengalaman jadi ustaz